Ada sebagian pihak yang mengatakan Tidak boleh itu ngelarang sana ngelarang sini, jangan taklim sana, jangan taklim sini. Abu Hurairah taklim sama iblis. Na'udzubillah min dhalik Itu merupakan ucapan yang sangat kecil menuduh sahabat yang mulia taklim sama iblis la'anahullah. Ada dalilnya. Mana ya? Nah itu kisah ketika Abu Hurairah menjaga Baitul Mal. Dia menangkap orang yang mau mencuri. Di ujung kisah ternyata dia adalah setan iblis. Disebutkan diajari ayat kursi. Itu apa? Nah, ini dikarenakan syubhat yang di kepala antum. Saya mau tanya, ketika iblis setan tadi mengajarkan kepada Abu Hurairah ayat kursi, apakah Abu Hurairah menerimanya langsung? Diminta apa tidak? Tidak. Yang ngasih langsung iblisnya. Abu Hurairah langsung membenarkan atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi Abu Hurairah langsung menyampaikannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam baru ketika Rasul mengatakan sodaqaka wa huwa kadzub betul dia dan diserap pendusta baru diterima oleh Abu Hurairah sehingga katanya para ulama bedakan antara kabulul haqqi dan tolabul haqqi. Kabulul hak itu menerima kebenaran. Sesuatu yang kamu tahu itu benar. Hak ayat, hadis, keterangan ulama. Hak maka wajib kamu terima siapapun yang menyampaikannya. Kalau seandainya sekarang ini ada iblis muncul di sini. Jeling iblis bisa langsung menyampaikan wahai ahlus sunnah yang ada di Al Faruq kalau kalian mau tidur jangan lupa membaca ayat kursi itu akan menjaga kalian dari gangguan setan sampai pagi harinya ditolak atau terima jawabannya Hah? tolak atau terima terima oh bener mengajarkan ayat kursi ya yang kamu sampaikan benar, tapi itu iblis. <laughs> Paham ya? Itu namanya qabulul hak, menerima al-hak, diterima dari siapapun. Kalau tahu al-hak. ada Adapun tolabul hak, mencari kebenaran, bukan sama iblis. Tahu-tahu iblis datang sini nampakan gitu ya. Kalau mau tidur doanya apa iblis? Jawab kalau mau tidur jangan lupa baca ayat kursi, jangan lupa baca Al-Baqarah seratus kali, jangan lupa baca Al-Fatihah seribu kali. Oh gitu ya, iya. Celing hilang. Yang ini sesat. Dikarenakan kamu mengambil ilmu dan mencari ilmunya kepada orang yang dilaknat oleh Allah Taala. Jadi pahami? Kalau mencari ilmu, inna hadzal ilma din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil agama ini. Kalau mencari, selektif dalam mencari guru dengan ketentuan yang dibahas tadi. Abu Hurairah tidak mencari ayat kursi dari iblis, tetapi mencari pembenarannya dari Rasulullah SAW. Ketika Rasul mengatakan betul, maka diterima oleh Abu Hurairah walaupun dari iblis.